Tadi Dibio, selamat pagi. Itu, nah, itu mah menurut Washington Post yang berusaha mengasuh adu dunia <laughs> aja, terutama lima negara yang menurut dia itu jadi sasaran politik karena nggak bisa dipengaruhi sistem apa namanya keuangan maupun aliansinya. Hmm. Menurut saya eh, orang-orang di negeri Amerika pun juga sama juga waktu itu kan waktu orang hitam sendiri WC-nya orang putih sendiri hmm. sama jadi di sini eh, karena multikultural itu atau multi etnik itu nggak tiba dikatakan India Indonesia Malaysia Saudi Arabia Jordania nggak bisa karena negeri-negeri di Eropa pun juga sama bapak ibu kalau ke Jerman maupun ke Swedia atau kan ke Norway iya. bukan orang-orang Asia pun juga didominir di tempat khusus gitu hmm. katakan Asian host atau Asian region nggak boleh masuk-masuk ke daerah orang Swedia atau orang Jerman atau orang Perancis itu sendiri gitu loh. Jadi itu hanya suatu yang namanya saya terlalu memblow out eh, eh, suatu permasalahan karena negeri tersebut nggak bisa dipengaruhi. Gitu. Terima kasih. Ya. Tayan, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya begini, kalau saya uh, menanggapi itu, saya rasa memang ada benarnya. Karena Indonesia ini Eh, lebih banyak melihat di sisi terutama ya dari pejabat-pejabatnya juga memanfaatkan hal seperti itu untuk kepentingan politik jangka pendek. Nah, tapi mereka tidak menghitung bahwa itu akan merusak eh, elemen-elemen kebangsaan. Jadi mereka hanya mementingkan jangka pendek untuk mencari popularitas, untuk mencari uh, pencitraan, sehingga Eh, hal-hal yang sudah lama terbina sebenarnya secara kultur di Indonesia akan rusak. Halo? Iya, Pak Yan. Nah, jadi eh, saya pikir uh, itu memang benar. Kenapa? Terutama hal-hal yang bersifat uh, sensitif misalnya apa, menyangkut rumah-rumah ibadah, menyangkut hal-hal yang sifatnya apa, kepentingan-kepentingan minoritas itu tidak diperhatikan. Kenapa? Karena itu untuk menjaga uh, pencitraan terhadap uh, mayoritas. Ya, baik. Ini saya ingin sudah tentu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi. Komentarnya Pak. Iya, kalau menurut saya sebagai suatu survei ya itu ada baiknya juga untuk kita introspeksi ya. Jadi benar nggak kita ini rasis ya yang pertama-tama kita introspeksi diri dulu lah kalau dikatakan bahwa kita nggak bisa diadu-adu seperti yang Pak itu bilang kita ini justru di dalam pengaruh daripada Amerika Arab Saudi itu juga sebagai sekutu utama di Timur Tengah dia adalah salah satu pilar yang sangat penting sangat dekat sekali gitu ya jadi ini tidak ada hubungannya dengan dekat atau enggak tapi kalau dikatakan bahwa kita memang rasis ini aja waktu kerusuhan ya dulu yang diserang itu adalah ras yang lain dan itu sungguh terjadi jadi itu satu penilaian juga jadi bagaimana kita mengatasinya saya pikir ya ini beri, berangkat dari juga satu pendidikan ya ini tidak mudah ya tapi itu pendidikan dan juga -hmm. itu adalah bagaimana kita lebih sejahtera masyarakat mungkin kalau itu lebih sejahtera lebih baik itu bisa hilang ya, itu pemerintah lah urusannya. Ya itu aja tadi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Kita ke Pak Arsono pagi. Ya pagi. Kalau saya mau nambahin malah termasuk negara paling munafik, terus selanjutnya juga paling korup, dan juga untuk bapak yang orang pertama, mungkin bapak dari kampung jadi nggak tahu, nggak ada tuh dibeda-bedain mata laras di Jerman dan di Belgia. Jadi jangan kata ngomong gitu, dasar orang kampung. Terima kasih Pak Arsono. Pak William Ya Bu Silakan Bapak praktis dalam sini dalam konteks apa ya agama atau warna kulit atau apa kalau kalau warna kulit sih saya lihat sih nggak terlalu ya kalau agama ini yang amat disayangkan nih agama sebenarnya hadir untuk mempersatukan manusia ya tapi justru agama <clears throat> di beberapa negara bukan di Indonesia aja ya hadir sebagai pemecah manusia ini terutama <clears throat> pemimpin-pemimpin agama tuh kalau saya lihat ya takut sekali eh, umat-umatnya tuh pindah agama gitu ya kekurangan kekurangan umat atau gimana gitu nah misi mereka itu menyebarkan kebenaran atau merebut umat ini jadi yang mereka salah kaprah itu sebenarnya mereka hadir kan sebenarnya untuk menyebarkan kebenaran dan keberadaan Tuhan ya tapi mereka justru sebagai pengumpul umat sebanyak-banyaknya nggak tahu dengan umat banyak jadi dapat motif apa saya nggak tahu gitu okay. nah itu yang apa saya sayangkan itu kalau dari warna kulit sih saya lihat udah nggak terlalu Oke, okay, ah, terima kasih banyak Pak William. Terima Baik, Pak Rudi. Iya. Eh, Amerika kan paling campur tuh ya kalau nilai agama lain atau negara lain eh, baru-baru ini aja kan banyak ketahuan nyadar gitu itu kalau bisa saya pesan sih nggak usah dengar lah apa yang keluar dari mulut mereka itu comberan semua itu jadi mereka sendiri ya udah bukan rahasia umum tetapi standar ganda gitu sekarang kita ditanya mereka tetap negara relatif kalau mau dibuka mereka jauh lebih rasis dari semua negara yang mereka sebut tadi terima kasih oke Pak Zainal ya silahkan Bapak Iya, kalau menurut saya betul tadi yang disampaikan Bapak sebelum itu bahwa waktu saya bekerja di beberapa negara di luar itu dan warna kulit yang mereka bilang rasis itu luar biasa. Jadi gajinya orang-orang di Asia dan Timur Tengah dibandingkan dengan Eropa itu sungguh jauh berbeda walaupun secara kualitas personality ataupun eh, apa kemampuannya itu jauh dibandingkan mereka ya di sini pun sama perlakuan eh, dari sisi orang asing untuk gaji dan lain sebagainya gajinya jauh berbeda walaupun dengan kualitasnya ya saya kira juga tidak terlalu jauh berbeda gitu oke terima kasih Pak Zainal